الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitani. Utai bab nerangno piro-piro fitnah, piro-piro ujian, atau piro-piro coba, utawi piro-piro prahara, piro-piro tragedi. Babu maja afi kaulillahi ta'ala wattaku fitnatalla tusiban tusibannal zulamu minkum khassah. Wa ma kana an minal fitan. Utai bab iku babi perkara ja'a teka apa fi kaulillahi ta'ala ing dalam menyangkut dawi Allah taala. Wattaku fitnatalla tusiban tusibannal zulamu minkum khassah. Wataku lan wedya sira kabeh utawa menghindari ya sira kabeh utawa napa nggih menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim mingkum sangi sira kabeh. Khososan hale tertentu. Wamalan tentang perkara karena kang ana sapa Nabi kanthi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yuhadziru iku nyekeki peringatan sapa Nabi. Yuhadziru memperingatkan sapa Nabi. Minal fitani sanggeng anane pira-pira fitnah. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Bishr bin Sari, haddatsana Nafi' bin Umar, Ali bin Mulaika. Haddatsana Nafi' bin Umar, Ali bin Abi Mulaika qala qala dawu sapa Asma wa Asma. Asma'un wa Aisyah. Ya Anin Nabi sang kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawa sopa Nabi? Ana ala khawdi. Ana uta ingsun iku ala khawdi, iku ing atase telaga ingsun. Anta zero. Hale ngenteni sopa ingsun man ing wong yari kang bakal liwat sopa man alia yang ngatasi ingsun. Aku sok nak wis mati, iku ngenteni umatku ning telagaku saya tak enteni fayuk khodu mongko den alap mongko den dicabut di napa dicabut dicerabut nih lho. Sopo binasin sopo pira-pira menungso min duni saking arah ingsun. Fakulu mongko ngucap sopo ingsun umati umati utawi wong iku iku umatku. Fayakulu mongko dawuh sopo Allah. Allah lewat malaikat. Sing jelas malaikat sing untuk kita king Allah saya awal langsung fayakulu mirin. La tadri masau alal kohkor. La tadri ora ngerti sira Muhammad. Masau engkang hale padha mlaku sapa nas. Alal kohkor ing atase mundur ke belakang. Kala dawa sapa Ibnu Abi Mulaikah. Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Allahumma do Allah A'udzu nyuwun bawa reksa ingsun dikakalan panjenengan anar di ayin to bali kita ala akobine yang atase piro-piro delamaan kita. Aunuf tanah atau din fitnah sopok kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Muhira Nabi wa il qala qala abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khawd Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khawd ing atase telaga. Layur fa'an na ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun. Sopo rijalun sopo pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta iza ahwaitu sehingga ing dalam nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun hum ing rijal. Uktuli ju mongko den carabut mongko den tolak mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa'akulu mongko ngucap sapa ingsun matur ingsun ai rabbi ashabi. Ai rabbi do pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Yaqulu jawab sapa Allah la tadri ma ahdatsu ba'dak. Latat dri orang ngerti siro. Latat dri orang ngerti siro maing perkoro ahda kang podo nimbul no barang anyar sopo sopo umatuka atau sopo ashab badaka sausih siro. Hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala itu Sahla bin Sa'd bin sami itu Nabiya yaqulu Ana faratukum alal khaus. Ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaus ing atase telaga man warodahu syarikat itu. man pani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut sariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut wa man pani wong sariba ngombe sapa man minggu sange khaut lam yasma mengko ora ngelak sapa man dawu sause syarab abasan ing dalam selawase Nah, iki dawe Nabi layar itu yaktine bakar liwat yang ngatas ingsun sapa amun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing akwam. Wa ya'rifuni lan ngerti sapa akwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya semua yuhalu ini wa bainahum. Mongko nulitin alang-alangi sopo ini antara ningsun wa bainahum lan antarane afwa. Pun nggih kalau terang nanti. napa. termasuk hati hadis sing sifatnya nu gawat darurat. nih sifatnya gawat dan dan mulai kita berpisah Jadi itu ini kita bukori jadi sempat gitu. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz empat itu nerangno kitabul fitan ya, nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing apa dialami tiang-tiang atau generasi sausin Nabi lah yang napa? Ya. Ini ngono tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik masuk, kitab Bukhari itu asokul kutub badal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaah ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor dua Muslim itu dikarang dengan sanat sing otentik yaitu kayak yang ini hadis sana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik ya, secara secara sanat ya, secara mata rantai sing solid ya, sing tidak alkila wal tidak jari-jari. Hmm. itu terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering mendikan tentang al-fitan. Tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau tinggi wingi bahwa nanti pada akhirnya mau bun rokok itu rawung dolim termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong tuh haud, tuh haudun nabi berarti mendekati nopo? suarga Bahkan bagian riwayat bin Nabi itu fil Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang kuar itu soleh-soleh wah Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit yang soleh mesti begitu. ini jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan, enggak menjagungan ning omah. Kok ora eling penge? Padahal eling pangeran iso ning omah iso cuma dalan. ini dekne selerane kan ilinge yang masjid. Ya, wong itikaf minggu ya, oke gere kak. Enggak kalah. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kowe ini rasa seneng ngaji, ngaji sing teko kok wong limo. Iku gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Neng pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma ABM kan kiai jadi pelepak-pelepok di masjid. <laughs> Tapi gara-gara pelapak pelepok di masjid seminggu ya kira tengah Terus menfonis orang lain. Wah kata Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu itikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu, iya gitu. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu, kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaldun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mat, mereka tidak layak masuk surga. Inna umkot ahda ibadah. Mereka bikin bidah bisa setelah kamu. Tapi itu umatku ya, ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi subkon subkon itu harus kamu harus dijauhkan dari surga. Nah ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, yeah. mun beno sing terlambat ben sampai ngasih ya sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, yeah, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua sebentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil udam. Nak ngono wong iku halal Ini kira rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menfonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, Ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai BK dengki dengkinan, motor kiai dengkinan be bakul bakso kan kamu, bakul bakso dengki dengkinan be bakul. Orang malah be bakul es rukun, tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jadi bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es, bakul es pada adem itu kah? Bukan. Gue saingan, itu nunjukno anak saingan tak jenis. Mulai kalau aku rada aman. Mereka sing ini aku dua lima sekali beraku aman. <laughs> Paling wong ingat ya aku adir wis lomba. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. <laughs> Mulai kena tak ngale tulisan kaliber. Dadi rapati demo. musuh. Artinya <laughs> ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucuk, wong ya itu hormati, wong ape drengki apa? Ya, Mau mulai mak turu temangsang ning kos dijenggani apa? Eh mun kula elmoni ya, semua wong ora pati drengge mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah, aman. Kok kayak gitu? aman, itu aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan ngali ra kali peneng dadi wong nyucup wong dobar, ya mesti wong mencet lah. Alim sepi kira kok wong dobar wis gegere gak karuan. Niku termasuk nih, strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit sakit di ilmu nih sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa den. dan kulon biasa mama-mama teng gitu kulon mereka ngumbal anak kulon. Enggak. Ini biasa ada mobil direm, ke mau nggak bareng pulang, Kak, lagi benefit. pulang betul mobil, nah udah mau muter berang-berang. <laughs> Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang itikaf, senang zikir. Tapi punya keputusan tinggal tragedi dalam Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah juga. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni bantai si Asia, bantai Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau boleh balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol Soalnya menggerem-menggerem ngelas neng duri. Orang terus bah. Ini kan itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal grudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter yang dikisi pelatihan ngirim tarmihim tarmihim. <laughs> Ayo tak pikir ramah hanti, tak pikir bodoh ramahan hanti. Ya paling misalnya mati dikisi <laughs> yang ngelusi di sini. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu Al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum orang-orang kategorinya toh. Wong soleh macam payah. Bae madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. <laughs> Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taufik, sulam safina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor mur. Mungkin tempat pondok kula rata rada ajaran. <laughs> Wah, tak tinggi kiai ya, tanglet kula, Gus kok mboten mlebono ajaran itu pada jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. <laughs> Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kita yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menfonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Alia dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh. Yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Melani kalau berapa cerita nih tinggal nek wong kesolehan mesti pintu-pintu. Uang kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ini. Lah Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Nah. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami Lala Muawiyah disebut pemberian. Pak Marwan imam ya di materi. Wong wong gawe wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing sing imam itu. Wah, kemproh. Waraine sing piye kotak ta piye ta ngene sing piye. Kemudian polisi itu disekek oh rata tarife pokoknya sing mami yang meriah asyik apa Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin nakal. Orang Islam sih sholat-sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong doli. Cara Islam ekstrim wong kok dipimpin wong rasa sholat, wong rasa bener kok pimpin wong bener. Akhirnya Medina bergejolak. Medina bergejolak ini kemudian banyak yang merokokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan Sinten. Ya. Nah, Sama nak cerita ini tragedi-tragedi kesalahan. Ya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya Ketika ya Kufa, Asfahan, terus Nahrawandi itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufa sama Basra. Gitu, gitu. makanya kalau di kitab-kitab Nahu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufa, Basra, Nahewandu, Asbahan, Kurasan. Gitu. Itu kan ya, kawasan dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Medina. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Ya sih. Ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama saya Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misalnya di sini, Nabi. Beliau itu sugeng nanti era saya Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era saya Husain. Ketika saya Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, nih ya, Yabna ammi al kufah latafi. Sopo sing ngapain dukung gue? Tiang kufah ya ammi. Wong kufah, wong kufah atau jujur. wong kufah itu bulat gak welet. Al kufah latafi. Wong kufah nak janji atau nepa? Nepa. Dulu kayak kawasan Kufa, ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan diterkenalan dewi dewi Ono daerah yang terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan borat tiap daerah kan diterkenalan dewi dewi Yang repot yang terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura, ah ono terkenal madura oh daerah Korwa, medit kabel. Nak kawin Sunda, wah wani wong lanang, ini kan tiap daerah deh. Dia terkenalan, sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu, Kufa itu punya ciri khas al-Kufa latafi. Wong Kufa mesti raju, raju. Tenang. Walhasil akhirnya saya Hussein minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya amin, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufa. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Melani Said Husain itu terkenal Said sing berengkel. Melani kena dititani. Said sing turunan Husain, ini rata-rata berengkel-berengkel. Enggak, kasus orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. kasus Abdul Qadir, kasus Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan. Rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan Amul Istimewa jadi tidak mau per perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul istimewa. Tahun bersatunya umat. Era Husain buat, Walhasil walawalai cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufa menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya pesan hadihi karobun wabalahum. Ini karobun, kesusahan wabalahun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, sing disebut tragedi apa? Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul, dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten bisa itu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena Sunni yang model dia Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini, ini pengawalnya saya, pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nombor tapi nak cara sia, nyatane mata ini kok dikelah-kelah. Mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar besar Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus diburu Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Nanti sama. Ini Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Iya. Wes ngono Husain belalak bin Ali. Di Nabi Muhammad idola sentrale Ali terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama Ah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah-sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa yang mati. Wani mati. Beda mek ahli sunnah karena ahli sunnah ngidolakno sohabat, yang kunak-kunuk ya idola. Yang ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya kira itu macam-macam. Jale madung ngidolakno sohabat sopo, sing nak ada perang mirip. <laughs> Terus Musofa Mustafa ngidolakno sapa sing ora jelas penting itikaf. <laughs> itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya buah banyak. Lho tenan iku boten kuyon Karena variasi idolanya napa? Banyak. jika orang Sunni bentuknya begitu itu Mungkin tidak kebetut. Mungkin tidak kemana sing ngene. Oh pengamat nggak ngamati sholat tuh ngene paling pusing. Muka harus yang standar. Sholat tuh Muhammadiyah, PKS, Salafim si standar. Caranya oh ngene pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Ana sing watlok Allah akbar. Allah. Oh, sedekah kok ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing labine nganti kena selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nat keyakinan keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan si A. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal ya al karor orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal midotil kasana, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh utang Jawa niku. <laughs> Paham ya? Kenapa ngerti kenapa si acara berpikir demi demi. Nak suni mboten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik isletong ora males malah dungu, Wah cerita seputar rawani tok seputar sabar, seputar kawa. Jarang kok kiai sundi wani jototan. Jadi sejarah. Dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sundi itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Libanon pengikut si Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Syed Hussein sebagai sentral. Emang langsung TV-TV kan nonton benderanya Syiah tulisannya apa? Ya, apa? Ya Hussein. Nah, sama idola kan buatan Hussein. Idola Hasan. saya Hasan itu rasa neng perang. Tapi tuh mau ya kok. <laughs> Jadi ya kayak itu Perang barang. Gerwapan mapan sidik, nopo poli. Ya, jadi iya, sejarah berulang. Ya ora apa-apa. Dadi bang perang repot. <laughs> Wah, ya mirip perang. Itu uh, cerita. Bon, akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayy Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena tangi cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Nopo. Fatimiyah. Ada perang. Walhasil walawali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tabdilnya Zahra itu al-Azhar. Kayak hasna. Kalau mau anak kan hasna. Kalau bahasa Arab untuk afal tafdil al-ah sat. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak hasna Mu'anas kalau Ahsan untuk afal takdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi dari kata Fatimah Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Baudin Leng, Timur Leng, dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Sinten. Itu mendingan karena ada ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i kan? musuh sing berpikir lu apik di bang konco, kau kan jauh, ora musuh tukaran kalian musuh dhewe, mbek kancane Mana Mana nih partai-partai Islam itu dia musuh bersama. Malah sebagai partai-partai Dewi Islam kah? Islam kah. Jadi Mesir. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rano Belanda, rano Jepang ya usir-usiran. <laughs> Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi banal ladina dulamu mingkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau masehinya sekitar 610. Nggih dong, ya. wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 kinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kinten 1000. 1400 so. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar kinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok. Dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina. Karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King King, di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu, tidak kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di, di terutama di nopo ini yang nopo ini kepulauan kingking nopo nopo kabupaten atau apa kebenaran apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini cenggu Duriah Rasul itu memang masuk akal dulu ketika tragedi itu memang banyak Duriah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina. Bekesasar, beberapa Rasul, oh itu Selat Malaka akhirnya tergambar doa. ah. Sehingga Islam diajak tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya cara Faiz ya, wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, gue rugi nak tunggu lama tunggu sopo. Kaya wong Yogyo wong Solo itu mesti asli made in kene. Mani pesa ndak kereta. Wong aja bangir-bangir. Lah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari ya dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Paham? Iku Mas Gun barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih dengan Dina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sohe. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa tiga hal. Yang dua dikabulkan Allah, yang satu tidak. sahabat tanya, yang satu itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika umati. hela kabadihi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku raka pengen wong Islam haten-tinaten be umat Islam di. Famana aniha. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basaria, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten binaten dan apa. Nah pangeran sementara mentang pangeran pun ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Semeneng <laughs> kalah sing duit-duitnya ya semeneng. Wong proposal ae gak kabur, kabulno kan ya sah. <laughs> Jenenge napa? proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat di Cina, akhirnya Islam di Cina kata, minggat di Aceh, akhirnya di Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya orang Islam di Sulawesi, orang pangeran itu berkeliaran Berhubung ada di pangeran kan tetap mental mimpinya kan pancet. Akhirnya do pondok, gawe gerak. Nampak mau tetap nang keraton mau Taman Sari terus demenan terus malah repot. <laughs> nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir pria punya selir, orang punya selir, ada punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. <coughs> Mulane nak ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. <laughs> Mergo gak menyebar. Kudu kudu ning ngono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. <laughs> Iku nanti iso menyep. Nak ra minggat dadi udun ning ngono. Dalaman <laughs> delok sejarah pondok-pondok gede wak barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus neng desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu karang. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja sejarah melilir boyo kerap gak sampai ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kah? <laughs> Orang kok munafik. Lho kula ini keluarga kiai Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada acara akhirnya bar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misalnya sama Pak saya. Tukaran bar. Banyak balukman rata-rata pasaran dok untuk tuban. Itu penting itu tadi kan cuma repot kadang untuk tukaran tapi enggak lagi. <laughs> Jadi ujung. Berarti perlu Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak ono Islam ning Cina, itu baru kayak suka, suka, baru kayak minggat. Islam di aja juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan cara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi. Itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. <laughs> Pangeran mau tonge soalnya ini alamu, alam apa? Nah, aku wak luwe roh, mungkin mau makhluk arah. Ah. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajar. Makanya banyak saya-saya Jabir bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang ya rai Cino, ya kayak cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu ya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta. Banyak orang yang berburu zuriahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Bendera ini pesek atau keriting, pokoknya seraketoro arah. Paham? Sehingga banyak zuriat Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriat Rasul. Padahal silsilahnya sila sampai nanti. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantian. Pembu? Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya udah oh, tua Cina, putri Sempo Cina. Wis Cina Cina kok nak tapi kok kanjeng? Saya itu ngajak aku roh, ngenteni kandang. <laughs> Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau gue pecah turunan Nabi. nah, turunan Nabi keluarga ini Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi jalan pula barang. Ah, kulo ada di kiai sering dibantah mbek kiai-kiai. Kan darah ini ngaku coba gak sunat kiai-kiai coba. Mau coba sunat Nabi kok. Jadi Gus gak sunat karena piye? Kon takok aku, Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal Juban. Terus ya, Juban Abu Lahab ya Juban. Nah, ya iki Juban ora nabi tok Abu Jahal Abu Lahab ya, napa? Lah sampean delok ning film-film Arab gak ngoten. Bajingane Juban, sisi bajing napa? Oh, pakai pakaiane. Lah nak to, itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak to. Salat sunah Nabi ya salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Agak deh. Karena si versi film, si versi tenar, apa tuh? Lama anak gue misalnya Islam lugu, orang orang Islam dijahat orang Juban, eh kiai dijahat. Ada <laughs> orang ada orang Juban, ada pola, pola aman. Kok ada agak kena dalam film, orang Juban di kono. Cuman ya, Juban di kono kok. Pakaian. Yes jadi tak angin-angin di sana bener Gus, tapi nggak niku cara nggak salah paham. Seneng udah di salah paham ya. Dari nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairin apa? Fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ono wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Kau nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocah aku cengeng. Ake wong disio-sio ini jadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi ake wong suka baru kaya disio. Jarang wong suka baru di nina bubukan. nunjuk no kadang di tuan jahat baru kah. Mereka kersani pengiran, kita tidak mungkin nyari atma jahat, Mung jahat kok disari atma. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu yo coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kafe, onong di toko, tagani drengki gaya toko, kafe gaya toko, akhirnya barang murah. Mereka sing kompetisi angke, sing untung kan Gue ngaji mak suwe aku, lalu sama terang. <laughs> Ada pengiran Inggris mokong, ngerti tentang kajing Nabi ngajak nomor permohonan tinggal aneh-aneh. mat gue roh aku, ngaku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya nih, ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut? Tapi ya jangan jangan nganggep itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non muslim? Ini wonten sejarah. Ketika kanji Nabi minta itu gak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sukawijoyo wijoyo sinten? Panembahan Cina. Cina. Yuk begitu sejarah di Mbak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu kan- Ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah raih kelas. Nak kekasihku di dipateni mbak musuhku. Ada kode kekasihku. Terus kode ke teori orang Jawa. Gue nak di anak itu, ditabuhi tangga merah terima. Tapi nanti nabok kakak, eh, cek lu terima, ditabok kakak ede. Eh, <laughs> Tapi orang liya gue malah raih. Mulai di sia bertuah bertua ora apa-apa. Tiba <laughs> di sia Wong li. Ternyata itu luwes masuk akal dari pangeran. Akhirnya kasih nabi sadar, tangan-tangan gitu gusti. <laughs> Artinya luwes masuk akal, di sia sio balane dhewe. Kue dia anak di sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang eh Timbang disia-sia ya, wong. Mesti ra terima. Sapa wani misalnya anak. Tapi nak kakake misoya adik kan jengono lho, Cuk. <laughs> itu itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun, kayak Imam Tobari, termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngresula, um partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nu piye ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? <laughs> Munggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena gak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter? Kok <laughs> partai akeh? rebutan jadi pengurus karena butuh pengurus aja kan? banyak orang tidak ngam tetap pinter pangeran lo gitu dong misalnya partai Islam tunggal gigi di serap anggo gara-gara no partai Islam cilik cilik kok anggo apa akhirnya untuk aktivitas abe alhamdulillah Sudah tidak apa-apa itu secara teori hikmah lo saya ngomong dengan kapasitas ulama lo bukan gak ada kepentingan lo itu tidak apa-apa itu ada hikmah Niku mantul ra ngantul pokoke keyakinan kula ngonten nyatane buktine ngoten. Tapi apa mungkiri bukti? Mungkiri kersane sinten? Pengira. Ndak bi. Jadi khasut itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang khasut. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis Gak ngarang kok Majun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Kau bisa bongkar rawa ora? Iya betul. Pangeran buwara warai mana agar tua kok ya aneh-aneh ben nabi jabe ini alam apa. Takoki malaikat malaikat wong paling para pangeran. Jabe pangeran ini anak alam ala apa? Aku ora apa, ora aku. Aja. Itu bukti gitu. bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasil dia haram. Jerengki dia apa? Haram. Itu saya Ya ya begitu ya, ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita apa itu ya? Kades makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, apa itu apa nanti haram? Juga di halal kan malah ulontek, malah rawan hewan berbisa. Penak sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ada wabah tikus. Kan? Ya penak jawab. Eh kadang ya orang takwa sih kurang ajar, aku kurang ditakwa. Padahal Tuhan itu punya strategi itu itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ulo, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalai jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nak ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusa, entek itu malah. Napa? Tapi <laughs> kan pahala lo gue tak pangan coba jumlahe lu ya kan mereka harus dimakan terus wis kadung ya kan gue sih dipangan <laughs> itu memang repot gitu. menyangkut hal-hal begitu itu memang repot tapi semenjak ngaji ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kon, kemudian menyebar. Ada yang moh ninggalin keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Ponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tidak nabo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, malah malamin yang taman sari. Dia orang hikmah minggat terus terjadi ulah anu, Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Bukan ini kalau terpakai, Nah, ini ini niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang kuarit, orang-orang sholat itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka sholat, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati kaudur rasul, ya mendekati kaudur rasul, pas diundang Nabi mau masuk haus, dieling no pengiran mat, innahum kot ahda Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil udah mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agar. Mulane kalau nih tentang pengajian niki, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah fonis atau menfatwakan halal darah darah. Misal kira cocok uang nanti sudah langit asal ija Islam ah, utawa kafir dini atau kafir sehingga harfi uang wong lah. jelas. Jare kula gubething uang, Piye harus pateni ya? Rasa dipateni ya mati sih. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang, sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama nopo agama. Nah sama ada dulu di TV ini, perompak-perompak Somalia aku nang mejite mewah-mewah, mergo kampung Islam, <laughs> mergo paku itu nada di revolusi, gaya negara nopo. Mari ya, kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut gonima. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bujuk wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali daerah ini gue nimar, makanya wong liya oleh bisa, lu nggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya, makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko mas ini pernah ini itu karena mereka sekali meyakini satu keyakinan yang kemudian itu goni misalnya pemerkosaan terus dianggap amat eh, repot ada kerusuhan mei terus sampai kerus itu kan repot makanya ini pulau setuju model Islam Islam sing familiar Islam sing sederhana kalau nanti mati bukan seneng Islam sing sing aneh-aneh sing ekstrim Anu kula salat sunat yo rapati ya. ya pokoke kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misalnya bis warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain <laughs> kesel yo ya repot. Aku kan mau swarga warga, mergo pangeran niku bah Islamnya kok sederhana iku aku gue jaga stabilitas. Gue <laughs> jaga apa? Kok Ngarudin rahmat Allah jembar ambil warga kok sarate kok repot kamu. Nek nah, kadung rahmat jembar ambus warga sing sarate mini. Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologis orang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kaya kaya nopo susu jadi paranoid asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi, Bung Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan Ya selain selain tidak tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma misalnya kita sudah kok kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma Misalnya kita sudah kok kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma Yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan. Atau tidak mendesak. Apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan nggak nggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir, ada pada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang, tidak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong gue patah ini. Ada tunggal, nanti depan-depan kerawahan nih. Perang itu kan ada depan-depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkong-kongkong ini warung nopo. Itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, ya. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang kuat itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya. Itu fair. Enggak ini sholat subuh, Bahkan riwayat riwayat baca eh pas sholat sih rawan dengan tadi pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong dong. Gitu kita ngeriwati whatsapp nopo. Itu kan betapa ada gentlemannya, nggak kesatri. Kalau ala yubi mata ini musuhnya pas loro pas perang loro tiba ditabak nasi. Enggak naik selo, enggak naik semari perang banding bener. <laughs> Sangking kesatriannya kan. Dia tuh gitu cerita cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria, punya pedang melawan yang tidak punya. Ya, dong. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang melahirkan bid'ah, terutama yang sampai tahlil sudah, ini yang dimaksud Nabi, innahum kotah desubadah. Mas wong niku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau cateng sarai, teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kasus tahlilan, ning kuburan, itu bid'ah ringan. Mau masalah tenan ya orang nganti pun rokok. bid'ah bid'ah ringan. Itu kelas-kelas ringan. Ini yang di sarah-sarah bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Dunger, ya itu kayak yang dilakukan khawarij. Makanya gue pulau wingi ditamoni kiai kiai kata kiai kiai rembang sing sowan kulo tanya Gus Islam di Indonesia cara jaringan dia, wih jadi, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya ter, ter, tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya rajin jelas itu orang cekak nganggo pakaian minim gue ruko di masjid jamet. Nah, cara Timur Tengah janggal, pakaian ra Islam kok orang masjid. Kok di masjid lagi tiga web, baru kok dicoplok Kata orang cekak lah sing calanang kiai ini tak ustadi ragu beratan, ben ngono. Ada bae pemandangan. Mereka nagi ini ditakoi. gitu kok datang untuk tegur itu kan buka orang di depan umum. Tapi kan sholat, si apik, so, sholat. Yang penting kancane orang keterucut, si api awalnya, lah itu keterucut. itu <laughs> aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok dulu. Itu tradisi terbaik Islam kita. Saya rata cocok PKB, gak partai dewi. Rata cocok P3, gak partai dewi. Rata cocok pondok induk, gak pondok ora Orang cocok jamaah toriko apa yang gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah akhirnya ono tes berkeliaran di bimbi pakanan dan sebagainya itu tidak apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan satem ya bunuh. satem merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu, di Somalia begitu. Islam Indonesia kota. Nah kalau ngerti kandang ini tiang kus, wonten kia buat cocok jenengan. Nak wong Indonesia tuh nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. tok. <laughs> Jajal rata cocok wong Kurdi. Nggih to, utawa Hamas. Itu ngeri. Wong rasa apa itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh Nah, Itu tulisannya secara Ya kita memang nggak antian, enggak, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. <laughs> Daripada ada udara, geremeng rapopo, temen-temen gak mati. Tidak apa-apa, kalau mau cari sarah-sarah Semua bentuk hak nudima semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir kures untuk damai dikenang sebagai suhu hudai. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir kures minta satu perjanjian ya dituruti sama Nabi suhu Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumbuhan darah itu tidak ada. Sehingga dalam fikih ada disebut kafir zindi, kafir mu'ahad, eh, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak har har Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wakil juga memang itu akhir Makanya wa qatilul ladina yuqatilunakum perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada perangi alladina yuqatilun. Maksud banyak jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min itu, Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berada pada bukan bunuh nilam Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turu dipateni, pas sujud ke sisi nali. Jadi ada kan orang kuar itu tidak cocok Ali terus ya Ali saya tidak cocok kamu ya perang tanding apa? Gentle. Kaya Ali rata cocok abru Mu'ad tidak perang tanding. Amr bin itu panglima terbaiknya Muawiyah. Rata cocok Ali tidak perang dan mereka Amr bin As ngerti Ali dengan perang. Tapi Ali kan di pengapesan. Disebut karoma wa wajah itu ini mereka tahu roh aurat. Kemana rata tahu roh auratnya wong dia. Bareng ngambut nuat mereka kalah terus udah di melayu Ali. <laughs> ya nanti di kok niku. Mboten tenang <laughs> Tapi dari kota pulau kurang ajar, wah berarti ya, gak terroja. Lalu kok melayu bergomong, berkobar, roh apa waktu dari ya, tahu roh lah berarti tetap tahu roh. <laughs> Maju bergodane roh, berarti ya tahu tahu roh. Oh, tetap tahu roh, gue ora itu arah roh. <laughs> Eh, maaf ya udah kurang ajar. Tidak sampean biar tahu kenapa. Ini kan biar sampean tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khawdur Rasul ini kan sudah dekat. Sudah sampai ke Khawdur, tapi sama Nabi mau ditarik ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mat. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As. Ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Hussein. Ya, habis itu terus. Terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene saat ini teng Konstantinopel gitu, kawasan Turki, kawasan. Dene ini negara Islam, mantan budak Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priayi. Mergo mulai dhisik wong priayi ora pati wani mati wong kena riwe iki cerat-cerat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak jadi tokoh. Mergo nekate gak karu. <laughs> Wah, ini, dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang mesin, nyerang Medina, nyerang mana-mana sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Eh, eh, Islam kan? Untung dia itu sungkan sampai Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen dia negara Islam sedunia. Rojo diwe dikirimi surat. agar gak melak afidiasi dengan kerajaan ini. Dia ini diser, diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu. Kayak Majapahit, ada kerajaan kecil disurati. Melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten Nah, ragil melo di. Ya, di murni ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awal luman sana itu Yazid. Karena yang membunuh Sinten, Sayyid Sinten, Husain. Namun balik yang cerita Syiah, karena si ah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah ah, dalam idola ah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang si ah, kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana ya perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang guna guna, sahabat yang api anu ragu mungkin orang mereka wah seraka aku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum-kaum khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Ke innahum kot ahdasu nah, lewat ngaji ini sampai kuro kairo, dasu itu bukan sekedar kita kayak tahlil, kayak klaimnya wahabi itu. Kalau wahabi itu berlebihan. Masa ziarah kubur dihukumi sirik, kung tahlil dihukumi apa? Nak coro kula, itu ngukumi sirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim, kayak yang bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri. Itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Susu dia pinter, Nabi Sufyan Bujuk Nabi Sufyan jenenge Hindun. Itu nak kurang ajarin pol, kita yang ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Nih, pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, Aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue dia impas mat. Aku mata ini dalam pirang-pirang dia mata ini dalam <laughs> pirang-pirang. gue orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu apa ya satu pegangan hidup nurabi nurobi himsihoron wakotal tumuhum kibaron Dia cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede buat paten paten sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabi nurobi himsihoron watak wakotal tubuhum napa gitu cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh Ara kelar tuku susu direwangi adol beras, ya, direwangi utang-utang tong. Gede-gede tipa. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono. ibu beno ae. Ndak nganti nggak apa tok. <laughs> Paham ya? Sesat tahu, wae misalnya karena kula nu yo ya dihukumi sing ringan. Nah, misalnya raja cocok, nah, misalnya kelompok Wahabi apa apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh hukumi ngono apa boten. Kita dihukumi orang gak jelas anu kan. orang, ana hukumi ku sirik. Nang kula sering nanti cerita nang kanca kula nu wong alim iso maca fatumu. Mu'in niku moro Mekah. Tok kantor imigrasi tasi konangan gue kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilai Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Mungkin tapi tidak tidak nggak polisi wahabi. Hari itu di lebok kantor, kon mau syahadat. Wong alim semua kitab di syahadat nomenan. <laughs> Aku lagi gugus, aku udah pura baca syahadat itu. ikhlas. Dibate, kenapa? Islam mulai buai mau kitab cuma gitu, dibaptis kan macam apa? <laughs> Mereka dianggap sih. Lah kok ono oh, tak waca Gus tapi gelo. Ayo padha data tuh gelo. Ese mati ra uwet. Lari kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten Singapura. Kulo akan nyolati teng musola kulo ngene. Keluargane teng ngene. Lah mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan kulo. Gus. Kulo mudine tuwa, sering tak Gus. Mau aneh ngenter orang mati gak gelem mati. Akhirnya orang kalian gue, yang sering soal gue. Ini gue jawabannya pengen bapak. Mungkin hmm, sering dipanggil kok. Gak gak usah mati, aku lah mau jadi mutun, gak mati malah lara. Malah rano signal kan. Seneng jadi ini gue mereka bagian talkin, tak bagian dari ini gue betul nanti bukan talkin. Pertama ya tak takut ya darah ini. bisa ingin dia, jadi tak kandani. Wabe kabeh aku, mudin mari nganggur. Tapi kula kon suwen, keluargane kon. Engko jatah sangu gak nemudin. Ini utang ketenggu Gus. Wonten tonggo Gus niku nak sholat, niku madhep ngetan. Sak desa namung setungkat. Waliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan sepuluh, jek penak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh enak jenengan takoki sholat ra salat ku jeringan. Penting aja takok takut ta ora. <laughs> Ning arepe wong loh Gak ada orang yang semangat darah di sirik gak ada. oh, aku paling rasa semangat darah di hukum sirik ambek ra. Karena sholat kira sholat itu ringan. Saya ngungkumi rasa sholati, masih tiga rasa sholat kalau anak Ayo bentuk. Karena ke ekstrim itu memang ya nyun saya. Saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik gitu. Boleh ya bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? gendo. Jadi arah tasak bae uang, misalnya ada uang tukang zina hukumnya piye? Fasik gendo. Misalnya ono uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah WTS lonte ya. Pokoknya dia mau ngomong istirahat, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah setau ke istilah wadah. dari bahasa sini, dari bahasa apa? Oh, no PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa ya? Lonte orang ono hukumnya apa? <laughs> Wong tukang maling penjara. Bajingan. Wong tak itu. Tambah tapi dan Pokoknya dosa sirek, kamu dosa apa? Padahal lagi hukum sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim mereka indah wala ya biru ayus serokan apa? Iya. Taruhane sirik dosanya ra kena disebut. Lah anak dihukumi liyane sirik kamu mlebu ya biru maduna. Maduna. Tak ah, lumayan. Lari dapur kok ngoten. Nak sampean takokane urusan sholat cara sholat, itu tak jawab gampang. keyakinan keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati sholat. Buatan Gus Kulo anut jenengan. Nah, jenengan dimen nyolati kalau nggak nyolati nak pesen. Nah, no, kan ringan lah kan. Nah, ringan cocok kok. Kalau aku jadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. <laughs> Aku tuh niku nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Gandu, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau gitu. sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Sinto di Jepang, terus di, Ir di Iran sendiri ada Jirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolak ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, di Palamaru Asam Tanoko, Bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral. Sehingga dulu itu ukuran ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini itu sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan, sentral ini. Ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Sangking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Nah, sampai Nabi ngendikan fa inna huma kornas setan, fa inna hatatlu kornas setan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum masehi sampai setelah masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini kan malah kan orang Arab itu nak ngitung ini kanggo ini. Iku ketok nak ya orang Arab yang jahiliyah tenan, jenate sirik tenang. Orang Arab tuh kalau darani timur itu kan masrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani nopo berikir putih. E? Kidul. Kidul iku napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak ba kemungkinan apa? Dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep Sehingga ukur ukuran itu begitu, masrek maghrib, terus ini apa? Mereka mau bayang ada wong Arab itu madhep ngalor itu, jadinya ada begitu. Kau balen ini? Umpama mau Arab bayangannya macam ngalornya itu maksud dulu. Itu kan berarti sini itu kenal Maghrib, sini kenal Maghrib. Tapi orang Arab kan cara ngukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nak masuk bulan madem wetan itu. Paham belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arab ya, ketok dimulai kok bayangan wong masuk nyetan, ya, ya ada pinter. Mulane Islam antipati ono sholat kok. Wae metode seringnya, atau wae surupe, atau wae seringnya yang tengah. Lho nabi sing dilawan ku ukuran seringnya kabeh. Kau oleh sholat pas seringnya metu surup ya orang oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng kalau daripada ulama manis, ulama itu aku yang rapat di sholat tiga. <laughs> aku semangat tuh malah tengah itu aja mbak setan. Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang kanca-kanca pada kiai ini tak hitung, secara syariat nopo tak hitung, dasar cocok. <laughs> Ini pun nunjuk no betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu kan, Ya, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ya, ngoten falam maru asam sabai wa tanggola hadza robi hadza Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruha, batasannya ya matahari semu. Alasannya Nabi nopo? Fa inna huma tatlu'u ukornat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana maknane iku pas setan no sumune, ngetokno kedigjayan. Jadi setan memprovokasi menusuk. lah pentingnya matahari. lah betapa matahari menjadi sentral kehidupan. lah matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan hati menyembah atau mendewa. mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak itu. Nah, caranya ra mirip blas. Oh coba sholat. Ada gue ngopi, tandu nggak ada nggak empuh, gue pokoknya Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben, caramu yang haram Allah. Wong haram liane ya pirang. Cara baca pulang ngoten. Gus pulang tetep lah dari mu rokok haram, ala ku sing haram ra rokok tok bodoni yo haram to wong haram. Wes biasa kalau yang haram. Parah parah. Sing haram ra iku tok. Pak, yang aliran-aliran sesat itu Pak. Pak, ya? jadi Pak Ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya. Kulo ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Ini kulo kulo istikharoi, kulo pikir, kulo bikin paket ini, kulo istikharoi, kulo pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah kita harus jauh, yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai tangger gremeng ya lah. Nah, rata rata bisa gremeng ya. itu ngerasani ngajak bolo-bolo, itu ringan ringan. Kali rata rata sampai mertua mantu, wah rasuah, itu kan ringan tuh. Misalnya sampai kiai partai ini itu, maksudnya piye lo melih partai itu? maksudnya rajin. Lah ya ora lah. Orang melok nglakoni kan jelas Kanggo sing nglakoni ya jelas hitung hitungan. kok. Oh, ngomongnya ora melok nglakoni ya ora hitung-hitungan. Aku sing nglakoni ya jel. Jelas. Nanti kalau akan tahu, ikut sudah dong, buat derek nyalek nyalek tau dong, gak. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik. Jadi tamu kulo nggak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, tak hukum tak jawab bang. Tak partai-partai ku solihin, anti partai dolimin. <laughs> Eh, nanti kalau tak berarti jenang diman, jenang kulku. Orang ya, ya tetap milah, tapi separuh ya. Tahu? <laughs> Separuh. Pun terus nongge. Eleng-eleng ya, inna fakot ahdatu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi layar ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak iku wae akibate sumayu halu ini wa itu mendikani ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun sama jangan terprovokasi sama bid'ah bid'ah di luar tahlil itu ringan ri ringan Raja ada Bobo tadi udah itu, tuh. Mas Rukin kira lah bupati ini bujune kelaparan tuh. Ung zaman anak bujurnya sering kelap. <laughs> Malah bupati ini. umar parah. Ung zaman kita gunting lanangnya sering kok. Marah bupati ini. Harus ini oh, repot temen barang malah repot. Kecuali ini pesawat, saya untuk ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri alfa deh.